Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Jika engkau dapat beramal karena Allah dengan rela dan keyakinan, maka laksanakanlah. Dan jika tidak dapat, maka sabarlah." Maka sesungguhnya sabar menghadapi kesukaran itu suatu keuntungan yang besar. Al-Hikmah berkata, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak akan terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau minta. Engkau sandarkan kepada karunia, kekuasaan Allah. Dan tidak mudah tercapai permintaan pengharapan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Benar, kita harus menyempurnakan ikhtiar tapi jangan sampai kita bersandar kepada ikhtiar kita. Sakit. Kita benar harus pergi ke dokter. Tapi jangan sampai menganggap pergi ke dokter itulah yang menyelamatkan, menyembuhkan kita. Pergi ke dokter adalah amal kita menyikapi sakit. Perkara sembuh hanya karunia Allah. Kalau kita bersandar kepada kepandaian, kepada uang, kepada relasi, maka kita harus siap kecewa. Karena belum tentu Allah menolong lewat orang yang kita sandari. Allah menyembuhkan kita belum tentu dari dokter yang kita kunjungi. Tapi kita datang kepada dokter itu sudah jadi amal kita. Mungkin ketika sampai di rumah kita kedatangan sanak saudara yang juga pernah berpenyakit sama. Sembuh lewat dia. Lalu menyesal. Wah kalau gitu saya nyesal sudah bayar dokter. Tidak ada yang perlu disesali karena semua ikhtiar kalau niatnya benar, caranya benar, sudah jadi catatan tersendiri. Kita harus menyempurnakan ikhtiar, tetapi jangan bersandar kepada ikhtiar kita. Bersandarlah kepada Allah yang kekuasaannya menyelimuti segala-gala. Apalah artinya otot kita yang tidur saja tidak berdaya. Apalah artinya akal kita yang bulu mata saja belum pernah lihat dan tahu tak tahu dari mana bagaimana. Apalah artinya relasi kita yang akhirnya pasti binasa. Sempurnakan ikhtiar dan sempurnakan tawakal. Tidak akan dikecewakan oleh Allah orang yang gigih ikhtiar dan sungguh-sungguh tawakal. Nah, saudaraku sekalian mudah-mudahan dengan adanya uraian ini mental kita lebih siap. Siap ketika dalam susah mesti akan ada saatnya senang. Dengan cara Allah. Dalam bentuk yang Allah sukai. Karena sudah janji Allah. Ketika kita diberikan kemudahan, aneka kelapangan, pujian, penghargaan, waspada. Jangan heran kalau tiba-tiba Allah mengambil kesenangan ini yang sedang dipuji, tiba-tiba ada yang menyakiti. Yang sedang ceria, tiba-tiba tergelincir dan sakit yang sedang untung tiba-tiba terkena kasus sehingga menjadi buntung. Tidak usah aneh. Tidak usah aneh. Karena semua ini merupakan tabiat dari dunia yang sedang kita tinggali saat ini. Dipergilirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'un. Duhai Allah yang maha agung, yang maha adil, yang maha penyayang yang maha menepati setiap janji yang berjanji memberikan kelapangan sesudah kesempitan Ya Allah bimbing diri-diri kami agar selalu ridho dengan segala ketentuanmu dan bimbing diri kami agar selalu gigih ikhtiar di jalan yang koridoi Ya Allah, jangan biarkan terbersit sehalus apapun buruk sangka kami kepadamu. Jangan biarkan hati kami kecewa dengan ketentuanmu. Jangan biarkan diri kami putus asa dari pertolonganmu. Duhai Allah yang maha agung, jadikanlah setiap langkah yang kami jalani adalah langkah menuju kepadamu. Jadikan setiap amal yang kami perbuat semata-mata hanya karenamu. Jangan biarkan diri kami bersandar kepada siapapun, kepada apapun. Cukupkanlah hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu wahai yang maha gagah, hanya kepadamu wahai yang maha penyayang, hanya kepadamu wahai yang maha perkasa. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين Pemirsa yang budiman, Allah maha menatap dan tahu persis apa yang sedang kita jalani. Dialah Allah yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang hanya bergantung kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.